Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Saya mau tanya Ustaz, e, gini kalau misalkan e, saya dikeramasin sama e, perempuan yang bukan muhrim itu haram gak sih? Dikuramasan ku perempuan yang bukan muhrim. Terus keramasan gitu. Jadi contohnya Iraha gini. eta kejadianna. <laughs> Nah, teh ngajak berjamaah. Jadi jadi waktu itu saya dicukur ke tempat cukur gitu terus habis itu kan e, diminta untuk dikeramas gitu otomatis kan kalau masa nolak gitu jadi gimana gitu terus e, waktu itu juga pernah gini e, jadi saya tuh bingung e, sebetulnya naik angkot itu haram atau enggak ketika Apa? E, saya naik angkot kan terus e, waktu itu kejadiannya udah lama sebetulnya makanya sampai sekarang saya gak berani naik angkot lagi soalnya uh, waktu itu pas masih SMK terus kebetulan saya tuh nyari angkot yang kosong ketika di tengah tengah jalan kan otomatis uh, terus ada sekolah tuh sekolahnya yang perempuan semua mereka masuk semua saya bingung di sana Pak jadi jadi gimana ya saya cuman sendiri gitu semuanya cewek udah gitu pakaiannya gitu mana pakai parfum terus pakai make up pakainya setengah wah Siap. udah gitu saya paham itu sudah paham sudah hentikan mas hentikan saya jadi nafsu ya <laughs> ya jadi nah, saya paham bagaimana hukumnya gitu ya itu salah satunya terus apakah ketika saya memutuskan untuk nggak pernah naik angkot lagi itu benar atau salah gitu salah atau benar oke pemirsa di rumah dan penonton di studio kita tunggu jawabannya setelah pesan-pesan berikut kia iya teh Islam capek nu kia teh nah Islam capek karena kurang ilmunya angkot ayah awewean jadi haram naik angkot haram ke salon tidak boleh mengharamkan sesuatu yang sudah Allah halalkan mubah urusan dunia mah jadi haram Tapi mungkin ayah larangan kenapa kita ya punya istri istri saya kan lagi hamil bawa ke dokter ono nah ke dokter mah tetimurunya padahal ditinggal dia tenggelan dokter natong pemajikan urang eh malah diberi duit apa ini fenomena apa ini versi on the spot ke kan dokter mata timuru orang diangir di salon ini kepada cowok-cowok yang suka nyalon ya yuk tangan anu lalaki malah aku lalaki sok lewisieun gele gele gele gele Ngeri, gitu kan sebel sebel sebel sebel iya eta teh pagawean teh tena naon teu nanaon ngananaonan nges dicukur ka tukang cukur nu lalaki nu piur lalaki anu mindahkeun guntingan teh ngadegungkeun tara resep weh lalaki pisan karena ya kabar yuk gitu kan terus naik angkot ayo eh, angkot mah ada fasilitas umum nu kudu di hijab mah tena Ya, tadi Arab ge pabelit yang awewe jadi haram ke Arab nah ya, penting nyari ilmu kayak gini maka kata Nabi ma la kuluhu kulluhu la kuluhu kalau tidak bisa semua sebagian dak mayuri buka ilama malayuri buka kalau meragu-ragukan tinggalkan saja datangi yang lebih pasti kira-kira nyalon di angir ku awewe bari lain muhrimah nita kasih ma atau muhrim eta mama pang di angiran ke meli baskomna meli rinsona sakalian dikerimbat ku si mama sama dikerimbat sama istri saya untuk ku barudak teteh teh kerimbatin ayah nges, rada ngebred oh ngena meli alatna ka e, itu tuh pasir kaliki ayah toko salon didinya loba so anu rasa alpukat ku, ku anak sorangan ngena oh, meretipna ge ngena ka anak sorangan tong salon salon nan fitnah terus bagaimana hukum na angkot bersatu dengan yang bukan muhrim orang lalakina sorangan <laughs> saya pernah balik ngaji berdak SMA hungku anu tilu para patah ranjang tanian sapu tangan nanti dikitu-kitu eh cu nanti kagok ngeswe atau betot kahanap nya tutupna urang di GGR apa lu can terkenal di mah ini cowok cowok cowok cicing weh sangana orang rek eleh pelonge kabeh aya limaan garulis parirang pelonge kb elehna bubarnya nancik cik dikit arurun kamu. kudu boga jurus ya jadi wala takku malaisa salah bi ilmun jangan mengerjakan satu perkara tanpa ilmu kabeh ge ujian tong seledek kanu kitu atuh sudah tong ka boleh ka boleh salon radio menang tadi namanya jadi tinggalkan yang merugikanmu tapi jangan mengharamkan angkot keri wah deui nya mung anu angkot aya grab aya gojek aya uber sok bebas nu uh, awewean tangan ya jadi entong sok mempersulit diri temampu sholat bari nangtung, bari diuk temampu bari diuk bari ngagoler nges ngagoler temampu ku isyarat isyarat temampu isyaratan masyarakat sholatan